Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah usul fikhi wa Qawaidih. Sekarang kita masih berada pada halaman 152, perhatikan situ. Yaitu seputar pembahasan mengenai apa kemarin? Mengenai apabila berkumpul pada suatu perbuatan terkumpul padanya dua hukum. Ada yang membolehkan, ada yang melarang atau mengharamkan. Maka kita nanti menempuh cara yang dikenal dengan apa? Al-hukmu al ghalib. Menghukumi suatu perkara itu berdasarkan yang paling banyaknya dominannya. Dominan kuat yang mana? Larangannya atau pembolehannya? Faham maksudnya? Nah, kalau lebih kuat larangannya berarti masuk ke yang haram. Kalau lebih kuat pembolehannya berarti masuk dalam mubah. Faham ya seperti itu. Kita lihat contohnya biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih wa taghlibu tariqun syar'iyyun dallat alaihi al-adillah asy-syar'iyyah. Masyaallah. Taghlib yaitu menghukumi sesuatu dengan apa? Dengan mayoritas atau gelu, atau mayoritas atau yang paling banyak maksudnya itu taglib itu maksudnya dilihat dominannya yang mayoritasnya yang paling banyaknya paham belum nah kata beliau adalah tariqun syar'iyyun cara yang syar'i yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dalil-dalil syar'i itu maksudnya Al-Qur'an dan As-Sunnah wa masalun hadhil qa'idati bi amsalatin mereka memberikan contoh terhadap kaidah ini dengan beberapa contoh minha di antaranya perhatikan contohnya Idza masahal insanu 'alal jawrabain. Kalau orang itu mengusap di atas dua kaos kaki. Aslinya kan syariatnya khuf. Khuf itu kan cara kita lewati ya, semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Di Yaman, di Arab sana banyak sekali. Karena biasanya kalau musim dingin, dingin sangat, dingin, dingin sangat, eh, dingin sekali. Kemudian ketika panas juga panas sekali. Sehingga menggunakan khuf terkadang membantu. Nah, kalau kita di Indonesia paling-paling menggunakannya apa? Memakai kaos kaki. Nah, sekarang apabila orang mengusap kaos kaki yauman wa huwa muqim, sehari sudah sehari mukim, kan dia mukim. Kalau mukim berapa aturannya? Sehari semalam ya enggak? Kalau musafir berapa? Tiga hari, tiga malam. Cuman kalau mengusap khuf itu seperti lewati kemarin, syaratnya ketika dia ingin mengusapnya hendaknya ketika masukkannya dalam keadaan apa kemarin suci. Dalam keadaan apa? Suci. Baru dia masukkan. Berbeda sama sorban atau imamah. Kalau sorban atau imamah, antum nggak disyaratkan suci. Antum pakai dalam keadaan batal wudhunya pun nggak masalah. Nanti boleh langsung mengusap ketika wudhu. Tapi kalau khuf ini, nah barakallahu fikum disyaratkan harus suci. Paham ya? Orang yang masukkan tersebut dalam keadaan apa kondisinya? Suci. Sehingga nanti ketika batal tinggal mengusap di atasnya. Mau soalan Isa? Eh, kita lihat lagi. Ini ada orang mengusap kedua kaos kakinya sehari. Bahwa mukim dalam nama mukim. Summa safara, bayangkan. Setelah sehari dia mukim itu, safar tiba-tiba dia. Otomatis hukumnya bagaimana? Hukum mukim atau hukum safar itu yang dibahas. Faham belum nih? Ehsan. Jadi ketika dia mukim, dia sudah mengusap apa? Mengusap enam kedua kaos kakinya itu sehari. Kemudian safar. Faidah kulna jika kita katakan ya yaghlib masal mukim lam yaqalahu siwa walailah. Kalau kita mengambil hukum menguatkan eh, menguatkan hukum mengusap bagi orang mukim berarti tidak tersisa lagi bagi dia kecuali lailah semalam saja. Kan sudah sehari, tinggal semalam gitu loh. Kalau kita hukumi dia hukum apa orang mukim. Faham belum? Dia awalnya mukim, mengusap kaos kakinya baru sehari, kurang berapa? Semalam. Kan sehari semalam seharusnya. Ewa. Baru sehari dia safar. Nah ketika dia safar itu kita hukumin ngikutin yang mukim sebelumnya atau sekarang hukum safar itu loh. Faham belum antara ini? Pahami loh ya. Nah ini perlu diperhatikan baik-baik ya ini agak rumit ini ya. Jadi orangnya ini posisinya mukim. Kalau mukim aturannya bagaimana aturannya? Mengusapnya berapa berapa hari? Sehari se semalam. Nah, ketika dia mukim, dia baru mengusap dapat sehari. Berarti kurang berapa, Ihsan? Kurang berapa berarti? Dia baru dapat sehari, berarti kurang berapa? Kurang semalam. Nah, ternyata dia mukim itu loh. Nah, ternyata dia safar. Nah, ketika safar ini kita lihat Fa idza qulna yaghlib masal muqim lam yabqa lahu siwa Kalau kita hukumi menguatkan apa mengusap seperti orang mukim, mengusapnya orang mukim, tidak tersisa kecuali tinggal apa lailah semalam saja. Wa idza qulna yaghlib masal musafir zada 'ala lailah wa lailat al-lailah lailatain wa yaumain Allah. Tapi kalau yang kita hukumi sekarang adalah dia musafir, berarti berarti tinggal berapa? Tinggal dua hari, dua malam sama semalam Faham belum? Antum sebelum memahami ini harus paham terlebih dahulu. Orang disyariatkan mengusap khuf itu kalau bagi mukim sehari semalam. Bagi orang yang musafir berapa? Tiga hari tiga malam. Faham? Ketika dia mukim sudah mengusap sehari. Berarti kurang berapa? Ketika dia mukim itu dia mengusapnya baru sehari. Berarti kurang berapa? Kurang satu malam. Ternyata safar dia. Nah ketika dia safar ini kita kita kita hitung mulai dari awal baru atau yang mukim tadi diikutkan yang ternyata sudah mengusap ketika mukim tadi itu kalau ternyata ketika dia mengusap di saat dia mukim itu dihitung berarti kurang berapa kurang dua hari dua malam sama semalam paham paham nggak? paham belum antum kalau anda sudah paham antum paham belum kalau anda paham antum paham nggak antum Eh, paham gitu ya? Alhamdulillah. Paham ini ya? Jadi kurang dua hari dua malam plus semalam karena sudah sehari dia mengusap kemudian safar. Nah, kita lihat lagi. Hadis ziyadah buha amron. Ini Masya Allah. Tambahan ini yang nah barakallahu fikum tambahan yang dia lakukan ini nah barakallahu buha amron mendatangkan dua perkara. Maksudnya sumbernya dari dua perkara. Apa itu? Safarun wa iqamatun. Safar dan menetap. Iqamah itu menetap ya, mukim. Safar itu ya pergi. Kita lihat di sini. Fal iqamatu tamna an yamsah 'ala al fi ma zada 'ala yaumin wa lailah. Masyaallah. Kalau orang mukim, iqamah orang mukim itu dilarang ya. Naam. Eh, tumna dia dilarang atau eh, tumna an yamsah 'alal jawrubain. Dia dilarang untuk mengusap di atas dua kaos kaki fi mazada 'ala yaumin wa lailah. Ketika apa? Lebih dari sehari semalam. Ya enggak? Kalau mukim itu batasan cuma sehari semalam saja. Selebihnya itu enggak boleh mengusap, mafhum? Wa Wasafar yubihu dzalika. Kalau safar boleh. Bahkan berapa tadi kalau safar? Berapa hari tadi kalau safar? Tiga hari tiga malam. Tiga hari tiga malam. Jangan sampai keliru. Tiga hari tiga malam. Fahal nukadim as-safar au nukadim al-iqamah. Sekarang di sini. Nah, barakallahu fiikum. Eh, sekarang di sini mendahulukan safar atau mendahulukan iqamah yaitu mukim. Hukumnya di sini kita menghukuminya. Al-jawab nukadim al-iqamah. Jawabannya di sini kita apa? mendahulukan iqamah, mendahulukan mukim. Berarti kalau mukim otomatis apa? Eh, kalau mukim otomatis bagaimana? Cuma sehari semalam saja musafnya musaf kuf. Paham ya? Kita lihat. Li'anna mazada 'alal yawmil lailah, dikarenakan selebihnya yang melebihi sehari semalam istama'a fihi mubihun wa hadir. Terkumpul padanya yang membolehkan, faktor yang membolehkan dan faktor yang melarang fayuqaddim janibal hadar maka di sini hendaknya dia mendahulukan sisi yang apa melarang sisi yang melarang kenapa karena sudah selesai waktunya hadha huwal masyhur minal madhab inilah yang masyhur berdasarkan madhab yang ada paham ya nah barakallahu fikum wal mas'alah fiha khilaf permasalahan ini ada perselisihan was ini yang penting ini sahih ini was Pendapat yang sahih menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin annahu annahu yatimmu masha musafir penting ini. Bahwasanya dia cukup menyempurnakan mengusap seperti orang musafir. Berarti kurang berapa? Dua hari dua malam plus semalam. Paham belum? Tadinya kan dia di rumah mukim. Mukim ngusaplah kaos kaki dia. Ngusapnya baru sehari. Kalau orang mukim berapa? Sehari semalam Paham belum nih? Pahami teman-teman. Ya, Kalau mukim sehari semalam, lah dia baru dapat sehari kurang berapa berarti? Kurang semalam. Ternyata safar dia. Kalau safar kan berarti otomatis dihitung juga kan? Ewa. Karena dihitung disambungan dengan mukim tadi itu, kurangnya dua hari dua malam plus semalam. Paham belum? Karena dia dihitungnya mulai mengusap. Faham soal ini? Kalau sejak awal dia safar baru ngusap baru tiga hari tiga malam itu loh. Ini pendapat yang rajih. Was sahih yang sahih annahu yatimu masa musafir. Bahwasanya dia cukup menyempurnakan mengusap seperti orang musafir. Wa alaihi fala yasih at tamsilil qa'idah bihadzal misal. Berdasarkan penjelasan tersebut maka enggak dibenarkan mencontohkan untuk kaidah ini dengan contoh ini. Kurang tepat itu maksudnya itu. Nah. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Rajulun berikutnya lahu fi hadhil qaryah ukhtun radha'. Ada orang dia punya saudari di kampung ini tapi saudari sepersusuan. Mahram atau bukan aturan? Mahram. Sepersusuan ini syaratkan harus menyusu sampai berapa kali hamdalah? 7 atau 8? Hah? 5 kali sampai kenyang. Nyusu, kenyang, lepas. Nyusu, kenyang, lepas. Nyusu, kenyang, lepas sampai 5 kali dia katakan anak sepersusuan saudari sepersusuan mahram, tapi hanya dia saja. Paham belum? Contohnya gini, biar nggak bingung. Ibu kita menyusui seorang wanita. Wanita ini bagi kita dan keluarga kita mahram semuanya. Tapi keluarga wanita ini yang nggak nyusu bukan mahram. Paham belum? Jangan eh, bingung. Bingung nggak antum? Seorang wanita, si Ana, si A ini wanita, disusui sama ibu itu si B taruhlah paham ya nah si A ini si wanita ini dengan ibu itu kan anak sepersuan nah anak-anaknya ibu ini semuanya mahram buat si A tapi saudari-saudari si A saudara-saudari si A yang enggak nyusu tadi itu bukan mahram untuk keluarga si B paham ayo jadi mahramnya yang mana yang mahram ya si A saja yang nyusu sampai lima kali nyusu kenyang-kenyang tadi itu paham soalnya ya jangan keliru ya ini Nah saudari sepersusuan boleh nggak dinikahin? Hah? Nggak boleh karena mahramnya itu ya. Kita lihat sini. wanita qaryah ya. Perhatikan baik-baik ini. Ada orang di kampungnya itu ada saudari sepersusuan, sedangkan para wanita di kampung tersebut terhitung atau terbatas fi ashrat minan nisa, sepuluh 10 orang perempuan. Eh, kampungnya kecil mungkin ya, kampungnya kecil gitu. Dia punya saudari sepersusuan di kampung tersebut. Ternyata di kampung itu teman adanya 10 perempuan. 10 perempuan, walakin la yadri ayyan nisa'i ukhtuh minar radha. Dia enggak tahu ternyata. Di antara 10 ini mana yang saudari dia sepersusuan? Bingung enggak kira-kira handalah eh, ini? Bingung enggak kira-kira? Bingung enggak kira-kira? Kalau enggak ketahuan, bingung gitu loh, yang mana gitu loh. Dia memang benar di antara 10 perempuan tersebut ada salah satunya saudari sepersusuan, tapi enggak tahu yang mana gitu loh. Kita lihat. Hal tuhram alaihi jami'un nisa? Apakah diharamkan atas lelaki tersebut untuk menikahi? Maka diharamkan semua perempuan haram. Sepuluh-sepuluhnya haram semuanya karena tidak diketahui mana yang saudara sepersusuan. Atau bagaimana? Al-jawab na'am. Jawabannya iya. Kenapa kalau iya? Kullun nisa'il lati fi hadil qaryah. na'am jawabannya iya, haram semuanya, enggak boleh nikah dengan perempuan yang ada di kampung tersebut kan Semuanya 10 di antara sepuluh itu ada salah satu saudari sepersusuan, tapi enggak diketahui yang mana. Nah, karena khawatir ini aja. Khawatir keliru nanti, gitu loh. Ewa. Eh, kata beliau, "Na'am iya. Kullu nisa'al lati fi qaryah." Semua wanita di kampung tersebut haram untuk dia nikahi. Wa hunna qalilat. Karena apa? Karena mereka sedikit, sepuluh orang. Yuhram alaihi an yatazawwad wahidatan minhunna. Diharamkan bagi lelaki tersebut untuk menikahi salah satu wanita tersebut lihtimali anna kulla wahidatun min hiyal na'am e, muhrimah dikhawatirkan ada kemungkinan salah satu di antara 10 wanita tersebut adalah apa? adalah mahramnya amma idzastabahat ini perantai ini penting ini amma idzastabahat fi baladin kabir fa innal ulama yaqulun kalau sekarang tersamarkan tersamarkan tapi di negeri yang besar perempuannya banyak enggak hanya sepuluh saja kalau ini kampung kecil, kampung kecil jumlahnya cuma berapa tadi? 10. Dikhawatirkan nanti malah yang dinikahi itu ternyata saudari sepersusuan. Kata Syekh Ibnu Taimin, haram, enggak boleh nikah sama salah satu di antara 10 tadi itu karena khawatir ternyata saudarinya itu loh. Nah, sekarang kalau istabahat sekarang, tersamarkannya itu di negeri yang besar yang banyak perempuannya di situ. Fa innal ulama yaqulun, maka para ulama mengatakan la asar li hadzal istibah. Enggak dianggap kesamaran ini. Karena banyak perempuan. Wa yatazawwaj man la yaghlib 'ala dhannihi annaha ukhtuh. Dan hendaknya dia boleh, dia boleh menikah dengan wanita yang la yaghlib 'ala dhannihi ana ukhtuh. Yang apa? Yang tidak ada dugaan kuat bahasanya itu saudarinya. Yang tidak ada dugaan kuat, yang tidak ada sangkaan kuat bahasanya itu saudarinya, nikahi. Silakan tafadhol. Karena apa? Karena posisinya perempuannya banyak itu loh. Paham? Tapi kalau yang kampung pertama kan cuma sedikit, cuma 10 orang perempuan. soalnya ini, San? Mafhum? Ihsan mafhum? Awa. Berikutnya. Law istabahat syatun mudakkatun bisyatin ghair mudakkat. Sekarang kalau tersamarkan antara kambing yang disembelih dengan kambing yang tidak sembelih. Ini mana ini ya? Kambingnya ini disembelih atau tidak ya? Tersamarkan di situ. Fa innahu yajibu istinab al-jami'. Maka wajib atas orang tersebut untuk menjauhi semuanya. Ada dua kambing. Tersamarkan kambing disembelih yang mana ya? Yang A atau B ya kambingnya sembelih. Nah, apa kata beliau wajib menjauhi dua-duanya. Wajib menjauhi semuanya. Kenapa? Li'annahu la yumkin istinab asyad asyati ghair mudzakka illa bistinab asyatil mudzakka Dikarenakan enggak mungkin dia akan bisa menjauhi kambing yang tidak sembelih kecuali harus menjauhi apa? Kambing yang disembelih. Samar gitu loh. Faham belum? Antum samarkan tolonglah. Ini baksonya ini bakso terbuat dari daging sapi atau daging babi ya? Samar antum. Paham ya? Kalau samar seperti itu, antum tidak akan bisa apa? Menghindari daging ba daging apa bakso yang ada daging babinya tadi itu kecuali harus menghindari daging eh, bakso yang ada daging sapi tadi itu, maka dihindari semua semuanya sekalian. Biar aman, mencari yang jelas-jelas daging sapi. Faham soal ini? Ayo na'am barakallahu fikum. Ini perlu diperhatikan ini ya. Kita lihat lagi. Fayaglib janibul mana' maka hendaknya dia menguatkan sisi apa larangannya. Berarti kita lebih apa? cenderung meninggalkan dua-duanya. Pak, di sana itu ada bakso enak sekali, Pak. Masya iya bakso super katanya. Bakso jumbo. Enaknya bagaimana? Enaknya luar biasa katanya. Tapi anak dengar-dengar katanya ada yang mengatakan dagingnya itu ada campuran babinya, satunya ada mengatakan murni daging sapi. Wah, sama antum. Kalau sama seperti ini jangan antum nyoba gitu loh. Karena bakal antum nyoba khawatirnya termasuk dalam apa? Masuk dalam perkara syubhat. Ternyata antum nyoba benar enak, ternyata daging babi, ana ya, bahaya. Paham ya? Nah, nah seperti ini bagaimana caranya? Menjauhi dua-duanya. Nah, menjauhi dua-duanya sudah. Pokoknya anak enggak mau ke situ sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Naam. Atau contoh yang lebih jelas lagi, ada dua warung, dua-duanya jualan mie ayam dan bakso, bersaing, paham ya? Satu Humaid, satu Mahmud. Mahmud sama Humaid itu bersaing dia. Cuman ada isu di luar sana, Mahmud ini dagingnya daging babi gitu loh. Tapi enak luar biasa. Paham ya? Humaid ini murni daging sapi. Paham ya? Tapi tersamarkan, di luar tersamarkan yang mana ya daging sapi, daging babi. Pesamar karena ada yang bilang Mahmud, ada yang bilang Humaid. Eh, karena yang namanya orang beristisna bersaing, saling menuduh-menuduh Yang punya daging sapi, yang punya daging babi, tuduh-tuduh menuduh itu ya. Kacau di situ pokoknya keadaannya. Milih yang Humaid atau yang Mahmud atau tinggalkan dua-duanya? Tinggalkan dua-duanya beli bakso paijo. Paham ya? Nah, yang murni daging sapi. Caranya gitu caranya, jangan nanti malah tak coba dua-duanya dulu. Jangan itu, Tinggalkan dua-duanya, ambil yang jelas semurni daging sapi. Mahfum insyaallah? Ini sekedar contoh saja biar bisa menahami. Berikutnya, lawishtaraka muhrimun wa muhillun fi qatli said. Kalau sekarang berserikat antara orang yang ihram dan orang yang sudah halal tahallul di dalam bunuh hewan buruan, sara said haraman. Kalau seperti ini keadaannya, berarti hewan buruan tetap haram. Contohnya gini. Ada orang yang enggak lagi orangnya ini lagi nyapu, dia nyapu Ya tukang bersih-bersih sekitar Masjidil Haram lah. Dia tukang bersih-bersih, tukang sapu di Masjidil Haram. Ada orang lagi ihram, eh, lagi ihram. Nah, barakallahu fikum dia lagi ihram, lagi melakukan ritual haji, dia malah berburu. Hanya ah, berburu, yang tukang sapu ini juga sama-sama ngincar apa ngincar hewan buruan tadi itu. Ternyata apa? Ternyata sama-sama apa? Sama-sama ngeluar sama-sama apa? Nah, mengeluarkan senjatanya senjata mungkin panah gitu ya dipanahkan set nah kena hewan buruan mati hewan buruannya samar yang bunuh tadi siapa ya yang muhrim atau yang muhil paham ya samar yang mana yang mana dikuatkan yang apa yang muhrim berarti apa hewan buruannya haram li'annahu istama'a ma'a mubih ma mana dikarenakan situ terkumpul antara apa antara faktor membolehkan dengan apa dengan per, perkara yang nah barakallahu fikum yang dilarang itu berburu fa ghalaba Naam janibul hadr. Maka di sini apa? Lebih dikuatkan sisi larangannya. Sisi apa pengharamannya. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Wa hadhil qa'idatu dalla 'alaihi al-Qur'an al-Karim. Kaidah ini telah menunjukkan alaiha atas kaidah tersebut Al-Qur'an Al-Karim. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan." fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ewa, perhatikan. Na'am barakallahu fikum. Ewa. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan panah, dan menyembah berhala, ridsun amalan kotor, amalan najis, perilaku setan. Fastanibuhu dan maka jauhilah, hindarilah, tinggalkanlah la'allakum tuflihun agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kita lihat ini. Fa Allah taala bistinabi hadil arba'ah. Maka Allah taala perintahkan di sini untuk menjauhi empat perkara al-khamru, minuman keras, al-maisir, perjudian, al-ansab, mengudi nasib dengan panah. Bagaimana kemarin kisahnya? Mengudi nasib dengan panah. Zaman jahiliyah dulu itu ada anak tiga anak panah mereka menggunakannya. Dimasukkan ke dalam Ka'bah. Paham ya? Tiga anak panah tersebut nanti ada tulisannya Nah, kerjakan, tidak kerjakan itu ya. Ada satu yang tidak ada tulisannya. Kan tiga, satunya kerjakan, satunya tidak dikerjakan, satunya kosong. Nanti kalau mereka ingin melakukan suatu pekerjaan, ngambil salah satu di situ. Ngambil anak panah, ambil. Kalau tulisannya kerjakan, berarti kerjaan itu, paham ya? Seperti tatoyur kan mirip, cuman pakai anak panah, menentukan nasib dengan anak panah. Kemudian kalau seandainya yang dapat kosong, kok kosong ini? Diapakan? Kalau dapatnya kosong, buang. buang kemana? Tiga anak panah. Zaman jahiliyah ya, diletakkan dalam Ka'bah untuk mengundi nasibnya. Berangkat atau enggak berangkat, kerja atau tidak itu loh. Tiga anak panah itu satunya tulisannya kerja, taruhlah itu ya. Beramal. Satunya tidak kerja, satu kosong. Ditaruh di dalam Ka'bah. Orang ini kalau mau melakukan suatu pekerjaan ngambil Ngambilnya tentunya nggak melihat kan, ngambil ini setelah ngambil dilihat ada tulisannya tidak. Kalau ada tulisannya kerja kerja. Kalau ada tulisannya tidak kerja ya tidak kerja. Kalau kosong bagaimana? Kalau kosong bagaimana, San? Kalau kosong diapakan? Ayo diulangi. Diulangi atau ngambil salah satu. Karena ketentuannya dua itu nanti. Nah, itu termasuk perilaku jahiliyah. Namanya mengundi nasib dengan panah dan menyembah berhala juga haram. Wa alala. Di sini Allah taala memberikan alasan alala. nam istinabal khamr wal maisir fi ayatin ukhra memberikan alasan menjauhi perjudian dan khamr di ayat yang lain bi anna ma isman kabira wa manafi'a karena kan kedua-duanya perjudian dan minum khamr itu ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia perhatikan orang berjudi minum khamr itu ada dosa besarnya ada manfaatnya juga apa manfaatnya kalau judi menang uangnya banyak manfaat atau enggak kira-kira manfaat sekali menang dapat satu m misalkan bisa dapat banyak sekali kan itu itu manfaat dohirnya kalau khamr manfaatnya apa handola, Uang? Biar ya, apa? Biar kuat, murajaah kuat, paham ya? Belajar pun kuat, main bulu tangkis kuat misalkan. Contohnya aja ya, contohnya ini. Nah, setelah dohirnya memang ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Faqala azza wa jalla, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul ma ismun kabirun wa manafi'un nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan perjudian. Katakanlah pada keduanya itu ada dosa yang besar dan ada manfaatnya bagi manusia dan dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Perjudian itu hati-hati. Antum lihat penyakit masyarakat kebanyakan apa? Perjudian mulai dari eh, nah barakallahu fikum mengadu ayam Eh, ayam jago diadu sampai burung merpati sampai sepak bola sekarang pun modelnya model baru layang-layang pun jadikan ladang perjudian paham ya senarnya kuat-kuatan gesek-gesekan ini nanti yang putus kalah anak lihat di sebelah sana itu waktu mau ngajar di daerah Balong sana itu ada perlombaan lomba layang-layang ternyata perlombaan di balik itu ya itu tadi ada yang mungkin lomba biasa lama-lama judi juga gitu loh taruhan itu ayo menang siapa ayo ngumpulin uang sini yang menang. Eh, yang kalah nanti ngasih apa? Ngasih uang ke yang menang tadi. Judi, bayangkan ya, seperti itu. Jadi perjudian itu haram, berbahaya karena orang itu kalau udah ketanduan judi itu kalau nggak punya uang ngapain? Hutang. Kalau hutang lama-lama nggak bisa bayar, jual tanah, jual rumah, jual harga diri juga gitu loh. Nah, semuanya jual nanti, pakaian pun jual juga gitu loh. Intinya dapat uang tuh bayar hutang. Kalau khamer, khamer ini kalau udah kecanduan, mau nggak mau biar minum khamer dia, walaupun hutang. Ketika hutang banyak, biar hilang hutangnya, minum khamer. Ketika sadar ingat lagi hutangnya banyak, karena beli khamernya juga hutang gitu loh. Paham belum? Nah, serba hutang semuanya pokoknya hati-hati. Jangan sampai antum semuanya ya istilah antum insyaallah enggak ya insyaallah ya semoga enggak jangan sampai seperti ini terjadi pada diri kita semuanya wal Kita lihat lagi. Wal manafi' taqtadi ibahah perkara yang bermanfaat itu tentunya apa? Menuntut untuk ibadah diperbolehkan. Lakin akan tapi lama ghalaba fihi majanibus besar akan tapi dikarenakan apa? Dikarenakan lebih besar sisi jeleknya amin minhuma dilarang dari keduanya fastama'a fihi mubih wa hadir. Terkumpullah di sini apa? Faktor yang membolehkan karena ada manfaatnya dan faktor larangan karena ada dosa besarnya. Fa ghalaba janibul hadr. Maka di sini apa? Lebih kuat, lebih dominan sisi larangannya, sisi pengharamannya. Faham maksudnya nih? Kenapa kok lebih kuat itu? Karena daripada mencari manfaat dapat dosa besar mending mencari manfaat yang murni. Ya kan? Daripada antum minum khamr, ya enggak? Daripada antum atau kita minum khamr atau minum minuman keras, lebih baik minum apa? Marimas. Paham ya? Murah, enggak mabuk, paham ya? sudah apa manis rasanya juga. faham insyaallah antum? faham enggak? Ayo wa na'am barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Lakinnahu subhanahu wa ta'ala lam yanha 'anil khamri min awalil amr. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang khamr ini minuman keras ini di awal permulaan enggak dilarang. Dulunya boleh. Kapan dulunya? Kapan bolehnya? La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kalian jangan mendekati sholat dalam karena mabuk. Dulunya itu mabuk-mabukan boleh, tapi jangan ketika mendekati sholat itu loh. Sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Karena kalau mabuk itu kan gak sadar. Yang ngomong apa itu gak sadar itu loh. Nah barakallahu fi kemana pernah dapat kisah atau kabar waktu di Yaman sana? Syekh yang cerita saat itu. Nah barakallahu fi Ada orang mabuk tapi bukan pakai khamer ya, bukan pakai minuman keras, pakai kot namanya. Eh, pakai daun kot Mabuk ngefly dia ngeflash sampai tinggalan tinggi. Jadi dia bawa sandal gini, ngomong sendirinya. Assalamualaikum kafalan tad khair. Allah ibarik kalau Allah yahduk. Allah yaftah alik. Dia, dia itu saking ngeflash saking tingginya itu merasa sandal yang dipakai itu HP itu loh. Kan, jadi luar biasa kan? Allah musta'an. Itu dikisahkan waktu itu. Ya, ada juga. Wah, dia mabuk berat. Setelah itu apa? Tertidur dia. Wah, tertidur Datanglah anjing lewat situ, dikencingin anjing. Hah? Dikencingin sadar dia. Kok hujan? Katanya hujan katanya, air hujan katanya. Bayangkan. Mabuk seperti itu keadaannya, nggak sadar. Air kencing anjing benar hujan katanya, air hujan. Allah musta'an. Itu sekedar kisah ada. Terjadi ya di Yaman sana terjadi. Maksudnya itu eh, orang-orang eh, yang mabuk-mabukan misalnya itu kalau udah ketagihan ketanduan tuh semua sarana yang bisa memabukkan dia ambil gitu loh. Orang-orang berandalan pinggir jalan itu, anak-anak pang, pang itu. Paham ya? Itu anak-anak pang itu kalau misalkan barakallahu film kehabisan sesuatu yang besar untuk membuat yang ngeflare mabuk, beli lem kastol, lem fox. Paham ya? Eh, apa? Dihirup-hirup, diseduh-seduh, kemudian apa? Ngeflare itu kata mereka. Paham ya? Allah musta'an. Seperti itulah keadaannya. Allah musta'an. Hati-hati. Nah, biar tambah parah lagi lem fox itu sabut bensin. Wah, dihirup sama dia. Ya memang menurut mereka ya, itu bisa menghilangkan semua muskilah, iskal, semua perkara-perkara pikiran panjang lebar hilang semuanya. Tapi kalau sadar, ingat kembali. Karena apa kemarin? Kenapa? Kemarin yang disebutkan dulu. Karena beli lem foxnya itu pun hutang gitu loh. Nah, tambah pikiran lagi gitu loh. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang khamr itu di awal permulaan li'anna an-nasa kanu ya'tadunahu wa yasub 'alaihim jiddan bayangkan dulunya manusia itu berat terbiasa minum khamr gitu loh terbiasa minum khamr dan berat meninggalkannya eh? terbuat dari nabit apa nabit nabit dari anggur atau nabit nah barakallahu fikum nam kurma atau zabib paham ya direndam selama 3 hari lebih jadikan khamr berat meninggalkan waktu itu ya nah ya yasuqu alaihim jiddan an yad'uh berat untuk meninggalkan maraton wahidah sekaligus langsung berat akhirnya bertahap dulunya awal mulanya boleh minum khamar tapi ketika tidak mendekati sholat awal mula itu yang kedua ya yang pertama apa pertama dulu dikasih tahu bahwasanya khamar itu ada dosa besarnya ada manfaatnya setelah itu boleh minum khamar nah tapi ketika tidak mendekati sholat setelah itu yang terakhir pengharaman tadi itu fastanibu la'allakum tuflihun itu. Naam. Dalil sini. sini. Fakana tahrimu mutadarrijan syai'an fa syai'an. maka dahulu pengharamannya itu bertahap. Eh, bertahap sedikit demi sedikit. Pengharamannya bertahap sedikit demi sedikit. Idan jika demikian, fal qa'idatu annahu idza istama'a mubih wa hadir ay sababun lil ibahah wa sababun lil al hadr falyuqaddim al-hadr li'annahu ahwatu. Artinya, jika demikian, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya yang paling bawah itu handala. Apa apa kata beliau? Idan jika demikian al-qaidah kaidahnya apabila berkumpul pada suatu perbuatan eh, mubih wa hadir, maksudnya sebab pembolehan dan sebab larangan, maka dahulukan apa? Dahulukan yang larangan, pelarangannya. Karena lebih berhati-hati. Faham Lebih ber, berhati-hati. Nah, boleh nggak anak beli di toko sebelah sana itu? Lah kenapa? Katanya baksonya enak. Oh, jangan, jangan. Sini baksonya itu ada kabar simpang siur, baksonya katanya campuran babi, campur juga ada daging sapinya juga tapi campur katanya. Yang melarang ini, yang melarang ini, nah kalau fikum, mungkin karena melihat menyaksikan langsung atau misalnya, Jadi kita lebih berhati-hati jangan ke situ, mencari tempat yang lain. Sampai benar-benar jelas bahwasanya kita lihat langsung bagaimana cara proses bikin baksonya baru kita bisa ke situ. Faham maksudnya? Nah, contohnya antum handolah sekarang. Antum mau beli cilok. Ya. Nah, barakallahu fikum ke toko si A atau penjual si A beli cilok ada si B ngomong handolah kalau beli jangan si A si A ini ciloknya itu ada campuran minyak babinya Eh? Seperti itu. Eh, ada larangan seperti itu, ada yang mengatakan enggak. Si A enak kok ciloknya. Ada orang ngomong itu. Ciloknya enak, murni, enggak ada campuran minyak babi, minyak wijen mungkin. Paham ya? Minyak babi enggak ada. Nah, di situ antum bingung bimbang milih yang mana antum? Yang larang tadi atau antum tetap nekat beli cilok? Eh? Ayo, untuk berhati-hati pilih larang dulu. Sampai yakin tuntas benar-benar enggak ada campuran minyak babi baru antum beli. Untuk berhati-hati seperti itu, nggak masalah. Bukan nuduh itu loh. Karena biasanya orang kan yang namanya jual belian bersaing gitu loh. Selain itu udah menuduh gitu ya. Punyamu KW, nggak asli, nggak ori misalkan. Punya kami ori misalkan seperti itu. Jadi wajar ya. Tapi diperjelas dulu, dipergamblang dulu sehingga apa tidak iskal, tidak ada keraguan, tidak syubhat di dalamnya. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. alamin.